وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih uh, <clears throat> dan bahasan yang akan mulai kita bahas adalah Kitab kitabun nikah kitab nikah uh, maksudnya ini parok kedua dari kitab ini yang berkaitan dengan uh, nikah. Kemudian nanti ada kitab Al-Hudud. Kemudian ada kitabul jinayat. Ada kitabul buyu. <clears throat> Dan seterusnya. <clears throat> ini e, sengaja ngambil paroh kedua dari kitab fikih karena eh, bahasan-bahasan yang berkaitan dengan ibadah sudah eh, sering kita dapatkan dalam buku-buku juga dalam kajian-kajian seperti kita apa toharoh, sholat, zakat, saum, haji itu banyak uh, apa sering disampaikan dan juga banyak buku-buku yang membahasnya sehingga bisa jauh ke sana. Adapun eh, hal-hal yang berkaitan dengan nikah, hudud, jinayat uh, dan seterusnya itu jarang uh, apa kadang biasanya kajian jadi karena waktunya berhenti jadi nggak nggak sampai ke bahasan-bahasan akhir kitab ini uh, eh, nikah atau az-zawaj ini adalah sunnatun min sunanillahi ta'ala uh, pernikahan ini termasuk sunnatullah yang tidak hanya berlaku di alam manusia saja tapi dalam uh, dunia yang lain juga dunia hewan dunia tumbuhan termasuk hal-hal yang tidak kita bisa Eh, lihat dengan apa kasat mata kita yang apa terbatas ini juga ada e, berpasang-pasangan. Karena Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 5 ayat 49, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan supaya kalian mengambil pelajaran. Jadi segala sesuatu, bukan manusia saja, bukan hewan saja, tumbuhan juga berpasangan. Makanya kalau uh, apa uh, orang nanam kurma, kalau tidak dikawinkan antara yang betina dengan yang jantan tidak jadi buah. Begitu juga dalam listrik ada positif ada negatif. Ya. Itu segala sesuatu kan. Jadi segala sesuatu mencakup segala hal. <clears throat> Dan e, nikah ini kaitan dengan e, manusia atau hewan atau tumbuhan adalah di antara cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak makhluk ini. Manusia e, menjadi banyak dengan tawalud dengan apa ya saling melahirkan. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayuhan nasu inna khalaqanakum min zakarin wa unsa." Hai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian berupa laki-laki dan perempuan. Itu kaitan dengan bahwa e, pernikahan atau berpasang-pasangan ini adalah sunnatullah termasuk sunnah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, at-targhib fi Dorongan untuk menikah. Uh, Islam telah menganjurkan uh, manusia untuk melakukan akad, melakukan nikah dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan pernikahan ini termasuk sunnah para para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan menjadikan bagi para nabi itu ada eh, anak dan ada istri. Allah mengatakan eh, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Semuanya kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan kami menjadikan bagi mereka azwajan istri-istri wa dzurriyyah dan keturunan. Jadi dalam target pernikahan ini karena Allah menyebutkan bahwa para rasul juga mereka melakukan pernikahan, punya anak, punya istri. E, juga Allah Subhanahu wa taala e, menyebutkan bahwa pernikahan ini termasuk salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang masyhur dalam surat Ar-Rum ayat 26 Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan bagi kalian, dari diri kalian, azwajan. Istri-istri. Litas kunu ilaiha. Supaya kalian tentram kepadanya. Cenderung kepadanya. Dan dia menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memikirkannya. Kadang eh, sebagian orang ketika ingin menikah ada keraguan, khawatir tidak bisa memberikan rezeki atau kadang merasa dirinya fakir. Saya untuk menafkahi diri saja kurang. Bagaimana kalau nanti nambah orang maksudnya istri nanti bagaimana kalau punya anak makanya Allah subhanahu wa ta'ala eh, memberikan jaminan kepada orang yang tawakal kepada Allah terus dia uh, apa eh, meluruskan niatnya dan masuk dalam pintu pernikahan Allah menjaminnya akan memberikan kecukupan Allah mengatakan dalam surat uh, An-Nur وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم dan nikahkanlah al-ayama. Al-ayama itu adalah orang yang tidak punya istri atau tidak punya suami. Mingkum dari kalangan kalian wasolihina dan orang-orang yang soleh, yang baik, min ibadikum dari kalangan hamba-hamba saya yang laki-laki dari kalian wa ikum dan ima ama hamba saya yang perempuan jika mereka itu fakir maka Allah akan memberikan kecukupan bagi mereka dari karunia Allah dan Allah adalah maha uh, luas rezekinya lagi maha mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala uh, menganjurkan para wali untuk menikahkan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Baik orang-orang itu orang-orang merdeka, orang-orang merdeka ataupun budak. Kan orang punya saudara, punya saudari ya, punya saudara atau punya anak yang merdeka. Ya kalau si wali ini orang kaya yang mengapa menikahkan mereka. Kalau budak, budak juga yang menikahkan siapa? Ya tuannya yang melakukan akad uh, yang mengakadkan nikah antara budak laki-laki dengan budak perempuan ya tuannya bukan budak tersebut. Makanya di sini perintah kepada para wali atau kepada para tuan untuk menikahkan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Kalau e, eh, dikata kalau mereka itu orang-orang yang fakir, maka Allah memberikan jaminan akan memberikan kecukupan. Dan dalam hadis uh, Sahih Rasulullah SAW mengatakan, salah satu hakun alallahi aunuhum. Tiga orang yang hak atas Allah untuk membantu mereka. Pertama adalah al-mujahidu fi Mujahid di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam kisah Az-Zubair Ibnu Awam uh, di sana dijelaskan tentang barokah bagi orang yang berjihad di jalan Allah dalam hartanya. Disebutkan di sana bahwa Az-Zubair ibn Awam punya beberapa rumah ketika meninggal dunia. Hutang eh, rumah-rumahnya ini tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya. Tapi uh, Az-Zubair ini mewasiatkan nanti kalau kurang cukup untuk membayar hutang ini, jual rumah-rumah itu kepada Abdullah bin Zubair uh, putranya. Uh, mintalah kepada maula saya. Ketika ditanya siapa maula saya? Allah. Ya, akhirnya Abdullah bin Zubair selalu berdoa dan setelah dijual ternyata lakunya sangat berlipat bahkan eh, jatah istri-istrinya juga sangat sangat banyak sebutkan apa dapat eh, masing-masing e, dapat kalau tidak salah kalau zaman dulu kan nggak ada juta ya seribu seribu itu kan seribu seribu maksudnya seribunya seribu satu juta itu satu juta apa dinar kita uh, apa seratus dinar aja nggak punya seribu dinar itu kan sama dengan punya seratus ekor unta kan kalau ini seribu apa satu juta dinar berapa Ijaz apa? Uh, di sini jaminan Allah bagi mujahid uh, di jalan Allah untuk menolong mereka, menolong orangnya juga menolong keluarganya dan memberikan barokah pada hartanya. Kemudian wal al alladhi yuridul ada. Mukatab hamba saya yang ingin membayar. Hamba sahaya itu kan ada ada ummu walad, ada mukatab, ada mudabbar, ada kin, uh, eh, ada mubaad, <clears throat> macam-macam. Kalau mukatab ini adalah si hamba saya mengajukan kepada tuannya atau si tuannya memberikan e, kesempatan bagi si hamba. Kamu kalau ingin merdeka silakan usaha bayar, eh, kamu setiap bulannya atau setiap tahunnya, pokoknya kamu bayar 100 juta usaha kamu dengan menyicil pokoknya setiap bulannya sekian. Itu ada eh, apa akad muka sabah. Kalau udah dilontarkan begitu, maka si an, eh, si budak itu apa usaha untuk membayar apa menebus dirinya itu namanya muka sabah Karena kalau si e, budak itu kalau dia berusaha hasilnya milik tuannya. Kalau tidak ada akad mukatabah. Tapi kalau si tuannya memberikan akad mukatabah maka e, usahanya milik si hamba itu dan membayarkannya kepada tuannya untuk menebus dirinya sendiri. Ini hamba yang namanya hamba mukatab seperti dalam hadis Bukhari Muslim Barirah datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa eh, tuan-tuan saya me, apa, e, memberikan ak akad mukhatabah bagi saya e, siswa awal enam upiah setiap tahunnya satu upiah kalau engkau mau tolong saya di sini sini akhirnya Aisyah e, membelinya e, dari tuan tuan orang tersebut jadi maksudnya e, akad muhasabah ini adalah akad yang diberikan oleh tuannya atau pengajuan daripada si budaknya untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan usaha dan membayar cicilan uh, yang disepakati itu itu mukhatab. Nah di sini termasuk yang mendapat eh, jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan pertolongannya adalah al mukhatab al yuridul ada eh, apa mukhatab yang ingin membayar membayar apa cicilan Kemudian yang ketiga adalah wanakihul afafa, orang yang menikah yang ingin menjaga kesucian. Itu mendapatkan jaminan eh, dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan kepadanya. <clears throat> Kemudian juga dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as Dunia itu adalah mata. Apa? Uh, apa? Uh, ya perhiasan atau uh, kenikmatan dan yang lainnya sedangkan sebaik-baiknya mata itu adalah almarah as salihah kemudian kadang berpi orang berpikir bahwa ah, nah, saya ingin tabatul ingin ingin mengkhususkan diri beribadah saya tidak ingin nikah sudah. Gitu kan. mungkin kadang orang berpikir seperti itu kalau kalau punya istri pusing umpamanya itu atau harus cari nafkah atau gimana itu. Kadang Ya, hal tersebut juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim datang uh, tiga orang ke rumah Rasul uh, istri Rasulullah SAW. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Tatkala diberitahu mereka takoluh menganggap ibadah Rasulullah sedikit Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan uh, orang mereka mengatakan Rasulullah memang sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Terus salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ama ana fa usolli al-laila wala anam." Kalau saya, saya akan sholat sepanjang malam tidak akan tidur. Yang satu mengatakan amma ana asumu dahra la uftir. Saya akan saum terus setiap hari, tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan amma ana fa'atazilun nisa'a la atazawwaj. Adapun saya, saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah. Kemudian datang Rasulullah SAW, terus Rasulullah mengatakan, kultum kaza wa kaza apa kalian telah mengatakan ini dan itu terus terus mengatakan mengatakan ama ini ahsyakum wa atqakum lillah adapun saya orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah lakinni ana usalli wa anam wa asumu wa ufir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni adapun saya saya salat dan saya tidur. Saya saum, saya juga berbuka. Saya menikah dengan perempuan juga. Dan barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia termasuk bukan termasuk golonganku. Ini apa? E, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min sa'adat ibni Adam salah satu wa min syakawat ibni Adam salah satu di antara kebahagiaan anak Adam itu tiga hal dalam tiga hal dan juga kesengsaraan juga ada pada tiga tiga hal yang pertama min sa'adat ibni Adam di antara kebahagiaan anak Adam itu al-mar'atu salihah wal maskanus salih wal markabus salih yang pertama, istri yang solihah, rumah yang bagus, kendaraan yang yang bagus. Terus termasuk e, kesengsaraan anak Adam yang tiga itu apa? asusu wal maskanusu, wal markabusu. Istri yang buruk, rumah yang jelek, dan kendaraan yang jelek juga. Di sini sebutkan uh, eh, ciri yang dalam hadis yang lain Rasul mengatakan salah satu minus sa'adah. Tiga hal termasuk kebahagiaan. Yang pertama almar atau solihah, istri yang solihah. Taroha tuajibuka. Kalau engkau melihatnya engkau apa? Terpesona. Wataghibu dan saat engkau pergi itu kan fata manuha ala nafsiha wa maliha. Engkau merasa tentram bahwa dia bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga hartanya. Terus wadabah takun wati'atan tulhiku kabi ashabika. Dan kendaraannya apa? Yang e, kalau dulu kan pakai unta. Isa jinak mudah diatur itu kan yang jalannya apa lancar gitu kan tidak tidak apa tidak mogok atau tidak liar ya jelas seperti itu mungkin kalau zaman sekarang apa kalau orang pakai motor lancar itu kan tidak mogok Kemudian kalau rumah bagaimana? Kata Rasulullah, wasyaru takunu wasi'atan katsiratal marafiq. Rumah luas. Banyak apa? Apa banyak? Uh, ya eh, perlengkapannya banyak, ruangannya. Wasalah satu minasyoko dan tiga hal termasuk uh, apa ya kesengsaraan. Almaratu taroha fatasuka istri kalau engkau melihatnya membuat apa kesal itu ya. Watahmilu lisana aleka. Dia menggunakan lisannya untuk selalu mengata-ngatai kamu. Jadi apa tidak mendengar ucapan yang yang menenteramkan hati segala sesuatu tidak terbikin apa ya mungkin antum lebih tahu bagi yang sudah punya istri wa in ghibta anha lam ta'manha ala nafsiha wa malika kalau kamu pergi jauh kamu tidak merasa tentram apa dia bisa menjaga kehormatannya atau uh, dan bisa menjaga harta kamu jangan-jangan pas pulang rumah sudah dijual awas sudah digadaikan itu Kemudian wadabah takunu khatufan fa'in dorobdaha at'abatka. Eh, kendaraan, tunggangan, yang apa? Khatuf, batiyah yang lambat ya kalau kamu pukul supaya supaya apa supaya jalan buat kamu capek itu wa in taraktaha lam tulhiqka bi ashabika kalau kamu biarkan maksudnya tidak di cepet kan dia tidak kamu ti, uh, itu tidak bisa menyusul rombongan kamu jadi kalau motor tiap apa tiap tiap saat baru jalan eh, setengah kilometer itu Kemudian wajaru takunu dhayiqatan qalilatal marafiki dan rumah yang sempit yang sedikit apa marafiknya. <clears throat> Jadi itu Ibnu Mas'ud mengatakan uh, eh, uh, eh, laulam yabqa min ajali illa asyratu seandainya tidak tersisa dari ajalku kecuali 10 hari saja wa a'lamu anni amutu fi akhiriha dan saya eh, tahu bahwa saya akan mati di akhir hari tersebut wali taulun taulun nikah fihinna sedangkan saya mampu untuk melakukan nikah la tazawwajtu makhafatal fitnati tentu saya akan menikah karena khawatir fitnah ini apa target Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih juga, "Man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinihi falyattaqillaha fi syatri al-baqi." Barang siapa diberikan karunia oleh Allah istri yang salihah, maka Allah telah membantu dia terhadap separuh agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam menjaga separuh yang yang lainnya. Makanya orang yang ahli ibadah dia punya istri lebih utama daripada orang yang ahli ibadah tapi tidak punya tidak punya istri. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmatu az-zawaj, hikmah pernikahan. Di antara hikmah per, eh, apa pernikahan itu adalah eh, menyalurkan menyalurkan jinsi ya insting apa seksual atau biologis juga. Kan. setiap insan memiliki apa goriza jinsi ya. nah eh, di antara hikmah zawajda menyalurkannya dalam menyalurkan insting ini dalam uh, yang yang halal. Uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis Sahih Muslim, Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Perempuan itu, ya, ketika datang, datang dalam apa bentuk syaitan. Waktu debiru fi surati syaitan dan pergi yang belakangnya kita dalam bentuk syaitan. Faidah roa ahadukum minim roatin ma yu'jibuhu yati ahlahu. Jika seorang melihat perempuan di jalan itu kan melihat sesuatu yang buat dia senang apa apa dia tertarik maka hendaklah dia mendatangi istrinya fa inna zalika yaruddu ma fi karena hal itu bisa e, melenyapkan apa yang ada dalam jiwanya jadi di sini kalau orang melihat e, pasti jalan e, melihat apa perempuan ya pasti kalau orang normal orang yang normal pasti apa ya baik sengaja atau tidak sengaja ada apa ketertarikan ya maka kalau mendapatkan mendapatkan seperti itu, hendaklah apa? Pulang dulu ke rumah. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hal tersebut maksudnya bisa melenyapkan apa yang ada dalam jiwanya. Jadi bisikan-bisikan syaitan. Kemudian juga yang kedua الزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتقصير النسل واستمرار الحياة مع المحافظة على الأنساب التي يوليها الإسلام إناية فائقة Uh, pernikahan itu termasuk cara yang paling baik untuk berlanjutnya apa? Keturunan cara yang paling baik, yang paling sehat untuk apa? Memperbanyak keturunan. Karena kalau uh, tidak tidak dengan akad nikah, maka ke ada keturunan tapi tidak tidak sehat, tidak baik dan juga tidak terjaga nasab. Karena kan adanya nasab itu karena apa? Adanya keturunan. Pezina walaupun orang berzina dengan perempuan terus lahir itu kan dalam Islam tidak di tidak dinasabkan kepada pezina tersebut di dalam Islam berbeda dengan zaman jahiliyah dengan adanya akad nikah ini kan nasab terjaga. Makanya kan di antara kebanggaan Rasulullah SAW bahwa beliau mengatakan uh, uh, dijelaskan bahwa beliau lahir dari sufi sulbi yang suci. Maksudnya dari ayahnya sampai leluhur sampai Adam alaihissalam tidak ada apa lewat jalur perzinahan kalau yang lainnya kan di, di zaman jahiliyah ada bentuk-bentuk pernikahan. Ada Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan ada empat macam pernikahan zaman jahiliyah. Pertama disebut yang ini yang akad nikah yang akan kita bahas ini ada yang perempuan nih perempuan eh, si laki-laki ini punya istri ingin punya uh, anak yang yang yang hebat dia nyuruh istrinya kamu tuh nginep di sana Pokoknya orang orang terkenal itu kan. Nginep di sana beberapa hari kalau sudah e, eh, kemudian kamu kamu masih bergaul dengan orang tersebut, kalau sudah hamil pulang. Itu zaman jahili ada. Supaya apa? Ingin apa punya bibit yang yang unggul itu kan itu zaman jahili ada. Ada juga perempuan dia uh, apa mempersilahkan setiap orang masuk ke rumahnya. Nah, ini uh, pelacur itu kan, pelacur. Dan nanti kalau sudah lahir anak, dia pak uh, manggil apa koif. Koif itu orang yang punya keahlian melihat ini kaki anak ini milik kaki si bulan namanya makanya pernah kan Usama ibu Affan orang-orang mengherankan ke Usama ibnu Zaid hitam padahal ayahnya Zaid ibnu Harithah putih kan karena ibunya kan eh, apa Ummu Aiman kan memang eh, apa hitam itu kan maksudnya para sebagian orang-orang mengherankan makanya Rasulullah ketika datang koib uh, eh, sebutkan namanya Mujaziz Al-Mudlaji melihat waktu itu sedang berselimut kedua-duanya uh, siapa Usama dengan uh, Zaid Kemudian kok itu melihat kakinya inna hadil aqdam ba'duha min ba'din. Kaki ini eh satu sama lain sama itu kan. Maka Rasulullah masuk ke rumah Aisyah dengan wajah yang berseri-seri. Senang itu kan maksudnya. E, maksudnya tinjauan koib itu apa? Membuat beliau senang. Maksudnya menghilangkan apa? Ya keganduhan yang selama ini. Maksudnya uh, eh, koib itu kalau zaman dulu tidak diketahui ini siapa eh, orang-orang yang 10 orang datang ini pelacur ini si pelacur nah, uh, eh, pemanggil koib siapa anaknya nah, ini anak siapa oh si pulan karena apa kelihatan hidungnya sama gitu kan ada juga yang itu ada juga orang yang uh, apa sepuluh orang berkumpul dengan perempuan tersebut uh, kapan saja nanti ketika sudah lahir si perempuan tersebut menunjuk ini anak kamu bulan itu itu zaman jahiliyah dan ketika datang Islam dihapuskan perni apa nasab-nasab semacam itu dan yang diakui hanya nasab lewat pernikahan yang uh, yang selama ini kita ketahui. Kemudian uh, yang ketiga di antara hikmah pernikahan uh, bahwa insting kebapaan dan insting keibuan itu adalah dengan adanya pernikahan orang punya anak itu apa akan berkembang. Kan sebelum menikah orang itu nggak punya sifat kebapaan kan? Ya. Yang penting dirinya sendiri. Mungkin eh, gaya juga gaya apa? Tegawa tapi setelah apa? Nikah berubah kan? Malu. Masa udah punya anak gayanya masih gaya seperti itu kan? Begitu juga ibu. Apa ketika punya anak akan e, apa insting keibuannya semakin muncul dan semakin berkembang. Makanya kalau orang yang e, perempuan tidak punya uh, anak tidak tersalurkan apa uh, insting keibuannya. Kemudian yang keempat adalah uh, punya perasaan dengan tanggung jawab sebagai suami yang laki-laki, kalau istri sebagai istri. Jadi ketika punya tanggung jawab istri, eh, suami, ini saya punya anak, punya istri, harus diberikan nafkah akan berusaha. Begitu, begitu juga istri punya tanggung jawab terhadap suaminya, terhadap anaknya. Dan nah, dengan adanya pernikahan, bangun e, rumah tangga, maka akan e, semakin e, tersalurkan apa tanggung jawabnya ini. Kemudian juga yang kelima adalah saling membagikan e, tugas di dalam rumah tangga. Bapak dia bekerja, ibu mengatur apa urusan rumah tangga jadi saling apa membangun kerjasama dan tidak boleh uh, kita uh, apa beralasan bahwa uh, apa namanya kewajiban punya istri mengatakan tanggung jawab saya hanya apa kewajiban saya hanya yang melayani suami saja. Kalau urusan rumah itu tanggung jawab, bukan tanggung jawab saya. dalam Islam itu hal-hal yang ada dalam rumah tangga itu kan dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku selama tidak dilarang kan? Islam. Umpamanya e, memasak, ya, mencuci pakaian, itu kewajiban siapa? Ya, saya kerja sama itu kan kan tidak boya di dalam Al-Quran tidak ada kan oh, perintah bahwa yang harus eh, melakukan ini suami atau istri tapi sesuai dengan apa kebiasaan adat yang berlaku makanya uh, Fatimah radhiyallahu taala anha mengadu kepada Rasulullah capeknya apa apa numbuk uh, gandum ngambil air Rasul ketika mengadu tidak mengatakan Ali itu kewajiban kamu, bukan kewajiban perempuan. Karena hal-hal tersebut sudah berjalan di tengah masyarakat dan Islam tidak tidak menafikannya. Jadi hal-hal yang dalam kaitan rumah tangga yang sudah berjalan di tengah masyarakat eh, selama tidak dilarang oleh Islam itu tetap di, diakui. Karena ada sebagian pendapat ulama bahwa e, kewajiban perempuan hanya melayani suami saja tidak wajib masak tidak wajib ini dan itu kan ada itu kan terlalu kaku itu kan dalam apa e, mengartikan bahwa nafkah itu sebagai e, apa e, istimta itu karena sebab adanya nafkah hanya membatasi ke situ saja tidak melihat apa yang berjalan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam di antara hikmah pernikahan itu adalah adanya ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan dengan uh, satu si laki-laki menikahi perempuan otomatis apa? Ibu ibu perempuan menjadi apa? mahramnya kan neneknya jadi mahramnya. Jadi ada ikatan kekeluargaan atau musyarah ya kan. Yang dengan hal itu terjadi apa? Kerjasama juga. Jadi menambah apa? Kerabat dekat. Ya. <clears throat> Satu lagi, hukum zawaj, hukum pernikahan. Eh, di sini ada beberapa hukum pernikahan. Pertama, azwaj al-wajib. Pernikahan yang wajib. Wajib menikah atas orang yang mampu untuk menikah dan dia sangat menginginkan untuk menikah dan khawatir kalau tidak khawatir jatuh dalam perzinahan, ada kata dia tidak tidak nikah. Itu wajib bagi orang semacam itu. Karena menjaga kehormatan dari yang haram itu adalah wajib, sedangkan sesuatu yang tidak tidak tercapai kecuali dengan sesuatu tersebut maka hukumnya sama dengan sesuatu itu. Jadi e, menjaga kehormatan adalah wajib dan tidak tercapai kecuali dengan pernikahan berarti menikah adalah wajib juga wa malayatimul wajib ilabi bahwa wajib kewajiban yang tidak suatu yang mana kewajiban tidak tercapai tidak terrealisasi kecil dengannya maka ia adalah wajib kalau tidak mampu sekarang ingin nikah itu kan ingin nikah tapi tidak mampu banyak tahu eh, di sini kan tidak mampu harus banyak tahu. Mamaris Ibnu Mas'ud, "Ya ma'asyara syabab, satu amin kumul ba'a falyatazawwaj fa al al lil basar wa ahsaru lil faraj faman lam yastati fa'alihi alaihi Fa'innahu lahu Uja Eh para pemuda, siapa di antara kalian mampu untuk nikah, mampu nafkah untuk nikah, maka hendaklah nikah. Barang siapa tidak mampu, karena apa pernikahan itu bisa lebih menjaga apa pandangan dan lebih menjaga kemaluan barang siapa tidak mampu maka hendaklah saum karena saum itu seperti apa wija wija itu kebiri itu kan maksudnya bisa menahan hawa uh, apa uh, eh, gorizah jinsia itu jadi si jin ini harus banyak eh, saum ya anggapannya kita sabab kan ya ya boleh kan Kemudian yang kedua azwaj al mustahab pernikahan yang uh, sunnah dianjurkan orang yang uh, mampu dia untuk menikah dan dia sangat apa menginginkan untuk menikah, tapi dia juga e, mampu menjaga diri, mampu mengendalikan keinginannya dari keterjatuhan dalam yang haram. Makanya dianjurkan untuk menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Tazawwaju fa inni mukasirun bikumul umam walatakunu takunu karahbaniyatin nasara menikahlah kalian karena sungguhnya aku membanggakan diri dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang yang lain. Dianjuran untuk menikah. Umar berkata kepada Abu Az-Zawaid, innama yamna'uka minatazawwuj ajzun aw fujurun yang menghalangi kamu dari nikah itu tidak ada yang lain kecuali dua pertama ajzun kelemahan lemah atau fujur atau kamu suka berbuat serong jadi yang menghalangi orang dari nikah hanya dua orang tersebut apa lemah lemah keinginannya itu kan tidak punya hasrat sama perempuan atau lemah apa lemah ya lemah baik lemah harta atau lemah fisik atau hujur itu kan orang tersebut tidak mau nikah kenapa karena banyak bisa menyalurkan dalam hal yang yang haram itu jadi kata Umar hanya dua orang yang gak nikah itu tak tapi ini ya, ini kan bukan hukum baku. Dalam arti ajudun ini ajudun bisa, bisa karena kondisi lingkungan tidak memungkinkan kondisi kan bisa jadi. Buktinya ada ulama Ibnu Taimiyah tidak menikah kan? Imam An Nawawi tidak menikah. Mungkin karena kondisi lingkungan Iya. Tapi eh, beliau sibuk dengan apa? Ilmu, sibuk dengan uh, memerangi orang-orang kafir itu kan, sibuk. Nah, kalau orang yang tidak punya kesibukan itu, ya tadi hanya apa? Ajizun atau fujur. Ibnu Abbas mengatakan la yatimmu nus, uh, nusukun nasik hatta yatazawwaj. Tidak sempurna ibadahnya orang yang beribadah sampai dia menikah. Kemudian uh, pernikahan yang yang haram, yang haram sekarang. Haram menikah bagi orang yang dia uh, akan apa maksudnya tidak mampu untuk melakukan apa yang mesti dilakukan dalam pernikahan. Kemudian dia tidak mampu untuk apa? Infak. Tidak mampu infak. Maksudnya tidak bisa memberikan nafkah atau tidak tidak bisa untuk menggauli orang yang kapal mah pesawat dia menikah dia tidak bisa menggaul itu haram kenapa Membah merugikan istri makanya kan e, dalam pernikahan orang punya kelihatannya perkasa tapi pas e, nikah dia ternyata ini itu kan orang yang yang apa eh, bahasa gitu important itu kan perempuan punya hak untuk apa untuk minta rasa. Karena di antara di antara tujuan nikah adalah apa? Untuk menjaga kemaluan. Ini bila tidak tercapai berarti tujuan nikah tidak tidak tercapai, maka perempuan punya hak untuk rasa. Ya, sudah tidak mampu. Kecuali kalau perempuannya ridho itu kan. Ridho punya suami yang tidak mampu, tidak, tidak mampu apa? uh, itu terus berbuat juga sudah tidak punya hajat sama hal itu yang penting saya punya suami aja gitu kan bisa kan ada ada nggak yang gitu <laughs> jadi orang yang tidak mampu untuk apa uh, yang bisa merugikan istri dalam hal uh, apa menggauli dan nafkah di samping juga tidak dia tidak mampu untuk untuk ah, yang maksud tidak mampu terhadap hal itu dan apa uh, ya tidak punya keinginan juga itu. Jadi kalau dia nikah sudah pada dirinya tidak ada keinginan terus juga merugikan istrinya maka haram bagi dia untuk nikah. Nah, orang semacam ini dianjurkan untuk apa? itu apa ya ya tafaluk ibadah saja di sini sebutkan di antara uh, eh, al Ajizu, gitu kan Imam Al-Qurtubi mengatakan fama ta'alima az-zawj annahu ya'jizu an nafaqati zawjatihi bila si suami tahu bahwa dia tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya pada pihak atau tidak mampu membayar mahar kepadanya aw min hal wajib atau tidak mampu untuk merealisasikan satu pun dari hak-hak istri yang wajib atas si suami fala an maka tidak halal bagi si laki untuk menikahi perempuan itu hatta yubayyina laha sampai Kecuali kalau si suami menjelaskan hal itu kepada calon istrinya. Wa kadzalika law kanat bihi illatun tamna'uhu minal istimta. Begitu juga bila pada si laki-laki itu ada cacat yang menghalangi dia dari untuk melakukan istimta. Karena alaihi an yubayyina kaila yugar eh, yugirru bil mar'ah min nafsi maka dia wajib menjelaskan itu kepada perempuan supaya tidak tertipu dengannya jadi harus dijelaskan saya ini miskin gak punya apa-apa cuma punya baju di badan saja dan juga saya punya cacat ini gak bisa gini-gini tapi tetap si perempuan mau kalau begitu ya uh, apa ya boleh saja ya. tapi perempuan tersebut nggak tahu tujuannya apa kemudian juga tidak boleh uh, si uh, si menipu perempuan dengan apa dengan mengaku bahwa di, uh, dirinya itu orang kaya atau keturunan bangsawan atau punya keahlian ini tidak boleh banyak kan tertipu kalau orang orang uh, ahwat di Facebook gitu kan. Iya, banyak yang tertipu ya. Namanya nama enggak punya Saiful Mustadafin kan. Kan banyak cerita itu kan pengaduan-pengaduan yang tertipu itu kan dengan hal tersebut. Kalau ngomong masalah tauhid, masalah jihad sangat hebat ternyata ya namanya perempuan itu lemah ya kan mudah terpukau dan apalagi kalau dipuji puji itu kan menipu nggak boleh begitu juga wajib atas perempuan jika eh, apa jika dia mengetahui pada dirinya ada kelemahan yang tidak bisa menunaikan kewajibannya terhadap calon suaminya atau ada cacat yang menghalangi dari istimta wajib menjelaskannya.